Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Lisa dari Cirebon. Uh, pertanyaannya, jika saya mempunyai suami dan suami saya menyuruh saya memakai cadar, akan tetapi pesan orang tua saya bahwa saya tidak boleh memakai cadar. Apa yang harus saya lakukan, ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ilah, kepatuhan suami adalah luar biasa sesuatu yang katanya mubah kalau sudah suami yang memerintahkan menjadi wajib. Apalagi sesuatu yang sunnah kalau sudah menjadi perintah suami menjadi wajib. Maka seorang istri wajib mematuhi perintah suami. Sesuatu yang mula-mula mubah. Eh istriku yang cantik soleh, duduklah kau di kursi itu. Duduk di kursi hukumnya mubah. Jangan banyak bantah, duduklah di kursi. Karena mungkin dia ingin melihat kecantikanmu. Jangan, wah oh, nggak mau, wah, haram membantahnya. Apalagi itu adalah urusan sunnah pakai jadar. Tapi sisi lain, wahai para suami. Jika engkau ingin menyuruh kepada siapapun dari anggota keluargamu, jangan engkau menyuruh beragama sesuai dengan cara beragamamu, kecuali dengan cara yang halus, indah. Jangan sampai terbebani mereka. Urusan jadar adalah urusan khilaf di antara para ulama. Memang jumhur ulama madhab Imam Syafi'i mengatakan hukum jadar adalah wajib. Tidak kita pungkiri masalah fikih. Menurut pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i dan itu jumhur ulama, mengatakan bahasanya wanita menutup wajah adalah wajib. Akan di situ ada kemudahan bahasanya di dalam madhab Imam Syafi'i sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Akan tapi ini masih syar'i berputar antara wajib dengan sunnah. Jangan percaya dengan sebagian orang yang ngaco itu mengatakan cadar adalah tradisi Arab nggak ada hubungannya dengan syariat. Ini adalah orang yang sakit dalam hati dan pemikirannya. Asyar cadar adalah syar'i antara sunnah dan wajib. Selagi berputar-putar antara sunnah dengan wajib, kalau anda ingin membawa orang untuk melakukan sesuatu tersebut, maka hendaknya tidak bisa dengan paksaan atau dengan kekerasan. Apalagi dengan ancaman cerai satu seorang istri datang ke sini suaminya ngomong, "Kalau kamu tidak pakai cadar akan aku cerai." Hei, eh, suami model apa kamu ini? Urusan begitu harus sampai urusan cerai dan cerai. Kamu himbo, jadikan istrimu itu menggunakan itu sama dengan suka-suka, dengan senang hati, itu kehebatanmu. Agama tidak dengan paksa apalagi untuk menjalankan sesuatu yang menurut para ulama adalah Sunnah bukan wajib sebagian ulama. Maka suami tidak boleh melakukan uh, ketidaknyamanan kepada istrinya. Termasuk kadang-kadang begitu semangatnya seorang suami atau seorang istri mengadu kepada Buya, suami saya nggak pernah bangun malam setiap saya ribut saya bangun Loh, ibu nyuruh bangun malam sampai ribut ini gimana kisahnya bangun malam sunnah himbo cara bangunnya salah ibu bangunnya digebuk kakinya coba digigit telinganya ini kan, kan caranya salah ini jadi kadang-kadang kita memaksa pasangan kita untuk melakukan kesunahan seperti melakukan kewajiban. Ini beda. Himbo dalam kesunahan tetap sunnah, tidak berubah jadi wajib. Kalau bangunkan malam tentu dengan keindahan, diajak diskusi yang baik dulu. Ingat, keindahan itu tidak boleh. Kalau wajib ya. Akan tapi sang suami tersebut harus tahu masalah hukum cadar. Hukum cadar karena sebagian wanita berat untuk melakukan ini semua. Kalau ada seorang wanita pakai cadar kemuliaan dan disanjung disanjung oleh Allah dan Rasulnya karena lebih terjaga bagi mereka. Tapi pun demikian tidak boleh kita sombong dengan cadar atau dengan ada sebagian yang sombong. Bahkan yang mengingkari cadar pun kadang-kadang sombong. eh, nggak perlu cadaran. Biarpun cadaran tapi ngomongnya nyelkit. Lah ini nggak perlu ente ngomong gitu. Kita doakan semoga karena dia sudah bercadar semoga tidak nyelkit. Kan tinggal enak begitu. Kadang-kadang kita karena uh, dengki. Ada orang cadaran, hmm, Cadaran buang apaan tuh? Lebih baik tidak cadar tapi hatinya baik. Oh, kurang ajar gitu. Sama orang cadar pun ternyata di saat sudah bercadar tidak boleh merendahkan orang-orang yang lain. Ini menjalankan syariat ini menutup aurat. Tidak perlu mencaci, wow ustaz apaan istri yang nggak pakai cadar ini. Ini bermasalah juga. Nah, cadar adalah ini seperti itu. Jadi mohon kepada para suami jika Anda ingin menghimbau istri Anda Selagi itu adalah masalah-masalah semacam itu, jangan sampai menjadi tidak nyaman di dalam rumah tangganya. Kalau ternyata sang istri tersebut bapaknya tidak eh, tidak mau maka kalau seandainya istri merasa nyaman bercadar maka pilihannya adalah patuh kepada suami kalau nyaman bercadar kalau nyaman bercadar kalau tidak ketahuilah ada sesuatu yang tidak baik mematuh kepada suaminya kok nggak mau su kenapa sih memang kita harus adil dalam memberikan pendidikan suami jangan memaksa Suami jangan menjadikan tidak nyaman. Tapi istri kau pakai cadar. Kan maksudnya apa? Istriku kau adalah untukku misalnya. Akan tapi ada sebuah kemaslahatan. Mungkin seorang wanita kadang harus tidak pakai cadar untuk bisa masuk wilayah-wilayah tertentu dalam berdakwah supaya tidak mengagetkan sebagian orang. Karena tidak semua orang bisa menerima orang yang ber, bercadar. Selagi masih dalam irama. Ini sudah syar'i sudahlah. Ini sudah syar'i menutup dengan semacam syar'i. Pokoknya sampai di rumah jangan dilepas itu saja sudah alhamdulillah mau pakai cadar Ini sudah syukur insyaallah ya. Eh, kalau mau pakai cadar alhamdulillah sebuah kemuliaan dan Allah akan mengangkat siapapun yang niatnya baik. Tapi ingat, hei orang yang tidak bercadar jangan merendahkan yang bercadar, hei yang bercadar jangan merendahkan yang tidak bercadar. Semua ini telah menjalankan syariat Nabi SAW. alaihi wasallam. Allahu a'lam